طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني وسكم الله جميعا Coba ikra ya akhwana Tafadhol Imam ومنابعها وأنوار وأنوار وأنوار السرائر هي التي تشرق تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها فمن لم يخشى قلبه لم تخشى جوارحه ومن لم يخشى صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يرد على ظاهره آه، جمال الآداب النبوة وقد أسلفنا جملة من آدابه آه، ما يغني ما يغني عن إعادتها ها هنا لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ونجمع لنجمع مع جمل الآداب آه، تأكيد تأكيد الإيمان تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد آحاد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا فكيف بمجموعها طيب خلاص Kita lanjutkan bab berikutnya yaitu bab masalah adab al-ma'isyati wa akhlaqun nubuwah. Tentang bab adab-adab ma'isyah kehidupan dan akhlak nabi. Jadi di sini akan mengungkap <clears throat> bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beradab bagaimana beliau hidup dengan keluarganya dengan istri-istri beliau sebagai nabi bagaimana akhlak beliau maka akan diterangkan oleh muallif <clears throat> bagaimana akhlak beliau tentang kehidupan beliau i'lam anna adabadz zawahir ketahuilah bahwasanya adab-adab dawahir adab-adab yang nampak unwanun adabil bawatin merupakan tanda adanya adab-adab secara batiniah di seorang muslim ketika dia sudah beradab dengan dohirnya sudah berhias dengan ahlak yang baik menunjukkan dohirnya baik ini adalah unwan merupakan tanda dia batinnya beradab nah ini dohirnya demikian dohirnya masya Allah ya bagus nah tahunnya tolong menolongnya dia sangat tinggi perhatian kepada teman-temannya ketika dia sakit suka membantu. Ini dohir, cara dohir apa yang kita nampak adalah baik, maka ini merupakan tanda bahwa si, bahwasanya dia seorang batinnya juga beradab. Ketika dia taklim, ketika dia bermajelis taklim, punya adab cara dohir, maka insyaallah taala batinnya pun kurang lebihnya dia juga beradab. Terlebih lagi ketika dia bermunajah dengan Allah. Ketika dia sholat, ya, ketika dia beribadah, ibadah yang lainnya, tentunya batinnya dia akan beradab. <clears throat> Kemudian dan juga waharokatul jawarihi samrah samratul khawatir. Dan ketahui juga bahwasanya enam gerakan-gerakan anggota badannya adalah samroh ya buah sanubarinya. Buah sanubarinya. Wal a'mala nata isil akhlak dan juga amal-amal adanya perbuatan-perbuatan amal salihah yang kita lihat itu adalah hasil akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik. Wal adabu wal adaba rushul ma'arif dan juga adab adab merupakan yakni rashu apa rashu ini yakni rembesan sebuah pengetahuan dia jadi takala dia sudah berilmu menancap ilmunya pada hatinya ini merembes ya membentuk suatu per, perbuatan ini. Takala nggak mengenal ilmu, takala dia masih jahil, terlebih lagi ketika dia masih zaman jahiliyah, belum datang risalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya para sahabat dalam keadaan jahiliyah sebelum datang beliau Umar bin Khattab ya kemudian <clears throat> sahabat yang lainnya dalam keadaan jahil bodoh nggak mengerti akhlak yang baik Nah, ketika masuk sebuah ilmu, ketika tahu akhlak yang baik, maka merembeslah ya, muncul ya dari pengetahuan dia baik dia sehingga perbuatan-perbuatannya pun baik. 6. Dan juga iral qulubi hiya maharisul af'ali wa manabi'uha. Dan juga rahasia-rahasia hati yang enggak kelihatan. Tentunya hati enggak kelihatan. Apa yang terdapat dalam hati kita enggak bisa melihatnya. Itu adalah mahoris. Enam tanaman-tanaman tindakan-tindakannya yang akan nampak. Dan juga wamana biuha dan juga merupakan sumber ya sumber sumber air Artinya sumber satu sumber-sumber yang akan muncul satu kebaikan-kebaikan nampak oleh oleh mata kita. Ini satu hati ya yang terisi dengan ilmu. Ini adalah merupakan manabi yakni sumber ya sumber suatu kebaikan yang nanti akan nampak oleh kita. Ini dan juga wa anwar wa anwar sarail dan juga cahaya-cahaya yang tidak nampak enam yang tersembunyi dalam sebuah hati cahaya ilmu hiyallati tasruk dia akan menyinari ala dawahir atas dohir-dohirnya dia ini cahaya ilmu Nah, sarail ini rahasia, ya. Sirun sarail, Sirun. Jadi apa cahaya yang enggak nampak, yang tersembunyi dalam sebuah hati ini itu akan bersinar menyinari tohirnya di dalam nggak kelihatan kemudian dia akan menyinari tohirnya yaitu watu zayyinuha watu halliha maka dengannya akan menghiasi tohirnya dia menghiasi ya perbuatan-perbuatan dia Nah panjangan-panjangan dia Kaki-kaki yang ia langkahkan pun akan menghiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat baik Nah Ini adalah ketika dia betul-betul sudah menancap sebuah ilmunya Beradab Number Beradab Jadi dohir, doahir Apa yang kita lihat ya Itu merupakan unwan Tanda adanya batin yang telah beradab. Sehingga <clears throat> di sini ya masalah dohir doahir kita bisa menilai enam kurang lebihnya kurang jauhnya ketika dia pakai pakaian bagi pakaian pakaian yang bagus ya ini merupakan ciri khas bahwasanya al khilyah fit dohir ya perhiasan secara dohir itu bagaikan kalibas seperti pakaian ini al ya perhiasan secara dohir itu kalibas seperti pakaian nah pakaian ini adalah unwan alamat ala intima ya intima isahsi bal tahdiduhu merupakan tanda ya kemana dia condong Nam. Kemana dia akan apa contohnya ke arah mana? Apakah kepada arah-arah kebaikan ataukah ke arah-arah kejahatan? Ini. Jadi jangan tertipu ketika kita mungkin melihat ada seorang mungkin orang menganggap seorang alim ya, seorang yang dia mungkin al muhadis ternyata dari sisi pakaiannya dari sisi penampilan-penampilan dia pakai bantolun misalnya ya ketika dia mengajar pakai pakan-pakan yang memang jauh dari sunnah nah Taib ini ini ya ketika akhirnya seperti itu misalnya seorang muhadis ahli hadis ternyata pakaiannya ya bajunya celananya pakai bantalun. ketika ngajar pakai kaos oblong atau pakaian pakaian pakaian pakaian ngokok ya tiap harinya seperti itu nggak pernah pakai ciri khas alusunah pakai ya jubah atau mungkin pakai gamis dan sebagainya yang menunjukkan apa tak masuk bisunah. terkenal ya di Indonesia seperti siapa ada yang kenal? Dikenal Ustadz Hakim Abdad ya. Ini. Ini dikenal dikenal di tengah-tengah Indonesia seorang al-muhaddis. Maka tatkala khobar masuk bahwasanya dia sering pakai bontolun, sering pakai ini ini dan sebagainya, pakan pakaiannya enggak menunjukkan sunnah. Maka pernah ditanyakan oleh Syekh ya. Kalau enggak salah yang saya dengar pernah ditanyakan oleh Syekh Yahya Nam sumbalo menjaganya bagaimana jasa seorang laki-laki yang dia terkenal al hadis, tapi pakaiannya ya kemudian celananya pakai pakaian pantolun maka kata beliau nam apa ini yakfi ka syarruhu cukuplah bagi kalian kesehatan dia kesehatan dia cukup untuk kalian artinya jangan kalian ambil ilmunya cukup apa yang dia nampak dengan bantulun apa yang dia nampak dengan pakaian-pakaian seperti itu sudah cukup itu kejahatan dia jangan kalian ambil ilmunya orang tersebut walaupun dia terkenal sebagai ahlul hadis muhadis di Indo di Indonesia ini ini Hakim Al-Abdad jadi ad-dawahir ya yakni adab-adab ketika apa? Adab secara dohir ketika dia dohirnya telah beradab maka sungguh ini tanda batinnya telah dia beradab. Tapi ketika dia dohirnya seperti itu maka ini menunjukkan batinnya belum beradab. Nah ini. <clears throat> maka hadron hati-hati ya karena dibahas pakaian ini adalah apa? Yu'abbir akan memberi takbir memberikan suatu definisi siapa kalian ini masalah perhiasan pakaian mungkin seorang santri ya ketika di sini rajin pakai imamah pakai jubah tapi ketika di luar pakai bandolon pakai kaos oblong pakai topi koboi nah ketika orang melihatnya ini akan mentakbirkan, akan mengartikan siapa dia sebenarnya. Ini ya, akan menerjemahkan siapa si A. Mungkin di pondok, masya Allah, ya imamahnya sangat bagus, pakai jubah sangat rapi. Tapi ketika dia di luar, ya, lah ini akan mentakbirkan siapa dia jati dirinya. Makanya hati-hati dalam masalah tersebut Tak kala memang sudah ya dia dohirnya nampak terus istiqomah dengan tersebut. Ketika di sini pakai jubah ya pakai jubah, ketika keluar ya pakai jubah, jangan pakai hal-hal yang selainnya yang sampai menjatuhkan martabat dia. Taib. pamalam yahsa qalbuhu lam tahsa jawarihu. Maka barang siapa yang dia hatinya tidak bisa husu, tidak bisa tenang, lam taksa nisaya jawarihnya dia, anggota-anggota badannya dia pun tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa husu. Ini perang siapa yang dia sering ya mungkin karena perbuatan kejahatan sehingga hatinya nggak tenang ya perbuatan-perbuatan maksiat ikan yang akan mempengaruhi hatinya hatinya enggak tenang, maka jawarihnya pun enggak akan tenang. Ya, kehidupan dia enggak akan tenang gelisah. Karena memang satu dosa, perbuatan dosa ini akan membuat hati apa gelisah. Wa malam yakun satruhu miskatal anwar. Maka barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak bisa mengisi dadanya dengan miskatal anwar, yakni dengan miskah cahaya cahaya ilahiyah lam yafin ala dohirihi jamalul ada bil nubuwah ini saya ya apa indahnya adab nubuah itu pun akan bisa menghiasi cara tuhirnya dia ini siapa yang dia nggak bisa mengisi dengan miskah dengan cahaya ilahi ini nggak akan bisa ya keindahan-keindahan akhlak yang mulia biarkan dia nggak akan bisa menghiasi dohirnya dia tapi yang nampak akan kebalikannya ini yang nampak akan kebalikannya waqad aslafna jumlatan min ad minal ad minal adabi bima yukni an i'adatiha hahuna dan sungguh kami telah mendahulukan sebelumnya secara jumlah secara global di antara adab-adab telah disebutkan oleh mualif sebelumnya dalam sebelum pembahasan ini tentang masalah adab-adab secara global. Bima yukni yang mana nam tidak ya, yang mana mencukupkan tidak adanya perlu untuk mengulangi lagi di sini. Tidak perlu mengulangi di tempat ini. <clears throat> Lagi nak naktasir dan akan tapi kita akan mencukupkan fi hadal bab di dalam bab ini yaitu ala sayin min adabi Rasulullah sallam wa ahlakihi. Kita akan mencukupkan di sini yakni bab sesuatu di antara adab-adab Rasul bagaimana beliau ya beradab beradab dan akhlaknya bagaimana beliau dinasma dalam rangka untuk mengkompromikan untuk mengumpulkan ma'a juma'il adabi bersama yakni sekumpulan-kumpulan adab ini jadi kumpulan-kumpulan adab ada dan juga ada beliau ada dikumpulkan taqidal imani untuk menguatkan suatu iman bimusyahadati ahlakihi dengan melihat dengan menyaksikan bagaimana akhlak beliau al-karim yang mulia akhlak yang mulia beliau bagaimana ini tidak lain kita untuk meningkatkan keimanan kita. Allati yashadu ahaduha yang parsialnya perorangan akan menampak akan melihat bahwasanya dia yaitu beliau Nabi Muhammad SAW akramul khalqi beliau termasuk makhluk yang paling mulia wa a'lahum martabatan dan martabat beliau paling tinggi wa ajalluhum qadran dan qadar beliau paling mulia. Ini beliau akhlak makhluk yang paling mulia, martabatnya paling tinggi dan qadar beliau paling mulia. Fa kaifa bimazmu'iha? Terus bagaimana untuk mengumpulkan akhlak tersebut? yakni kita bagaimana mencontoh beliau sehingga kita pun termasuk orang-orang yang berakhlak seperti beliau. Terus bagaimana? Taib. Su'ilan Aisyata Su'ilan Aisyatu radhiyallahu anha telah ditanya Aisyah semoga Allah meridhoinya tentang an khuluqi Rasulullah sallam faqalas tentang akhlak-akhlak beliau maka faqalas maka beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an maka beliau adalah akhlak beliau adalah Al-Qur'an yagdabu li hudabihi wa yarda li ridahu beliau marah beliau murka karena Allah ini ya kemurkaan kemurkaan beliau karena Allah wa yarda dan rida pun karena Allah taala demikian walamma kamalallahu taala khuluquhu asna alaihi dan tak telah Allah sempurnakan ahlak akhlak beliau nam asna alaihi Allah pun memujinya terhadap nabinya. Faqala dengan firmanya wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad nam la'ala sungguh di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Wa subhanahu man a'tahu thumma asna. Allah taala Maha suci dan yang memberikan akhlak tersebut kepada nabinya kemudian asna memuji nabinya. Lain ini ini tasqiyah ya. Rekomendasi dari zat yang maha suci, yang maha perkasa memberikan suatu rekomendasi bahwasanya beliau adalah ahlaknya al Al-Qur'an. Wa hadhihi jumlah jumlatun min mahasin min mahas min mahasin ahlakihi min mahasin ahlakihi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi dan inilah jumlah secara global di antara kebaikan-kebaikan akhlak beliau dan sifat-sifatnya. Taib. Ini apa yang kita baca. Allah alam bisawab ilahuna tafadhalu hafizakumullah.